السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Para habaib yang kami muliakan wabil khusus Fadilatul Mukarram panjenenganipun Al Habib Syekh bin Abdul Qadir lan panjenenganipun Al Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir lan sedaya para habaib ingkang rawuh atallallahu umrahum fi sihatin wa afiyah wa nafa'ana Allahu bihim fid amin Allahumma amin ingkang kula mulyakaken para kiai-kiai para asatid akhasul khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Karim Ahmad mata'anallahu bituli hayati lan sedaya para tamu undangan pejabat-pejabat pemerintahan baik saking sipil TNI maupun Polri lan sedaya para hadirin wal hadirat rahimakumullah dalu menika kula didhawuhi kalih panjenenganipun Gus Karib ngantos keroyo-royo rawuh wonten ing panggenan kaula ingkang intinipun makili beliau matur beliau ngendika nggih rekae niki pildacil nembih latihan nggih muga-muga wonten manfaat lan barokahipun amin Allahumma amin riyin wonten seorang khalifah yang sangat memotivasi kehidupannya bagi setiap orang-orang yang tahu tentang kebenaran akhirat. Igih puniko Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wonten cerita ingkang radi menarik ingkang badhe kula aturaken. Mugi-mugi dados muhadharah qayyimah saged menyemangati batiniah kita untuk selalu rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau nalika tesih dados gubernur wonten ing kota Madinah memiliki tukang syair yang sangat pandai memberikan kata-katanya untuk demi urusan dakwah, urusan mahabbah dan untuk menyemangati Khalifah Umar bin Abdul Aziz sendiri di dalam menjadi seorang gubernur ingkang sae. Saking remenipun Umar bin Abdul Aziz beliau memberi hadiah kepada tukang syair tersebut yang namanya kalau tidak salah adalah Dukhail nama seorang penyair tadi diberi hadiah yaitu 15 ekor ontak Umpomo dinilai rupiah sak niki sak onton niku 10 juta maka untuk tukang syairnya yang telah membantu menyemangati Umar bin Abdul Aziz ing dalem nindakake tugas menjadi seorang gubernur di Madinah berarti kira-kira sakniki 150 juta setelah ngatur ke ontos yang 15 tadi So, seorang Umar bin Abdul Aziz tersebut ngendikan ngeten. Eh Duhail, aku martur nuwun banget lan kowe tak wehi bebungah berupa onto iki sing jumlahe 15. Dongakno ya. Nek mengko suatu ketika berhasil tujuan kehidupan saya yang paling pokok, kue moro ring aku mengko kue tak no tak insya Allah melebihi apa sing tak wehno dina iki singkat cerita beberapa tahun kemudian Duhail mendengar kabar bahwa Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah presiden pada waktu mendengar niku Duhail atau pembantu nopo tukang syair ini. kepikir, wah Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah. Nek ngono berarti sudah waktunya aku sowan merono karena aku dijanjikan Arab diparingi sesuatu sing luweh nyenengke timbang 15 onta tadi. Subhanallah akhirnya dihampirilah Umar bin Abdul Aziz tapi mboten kados sing diangen-angen kaya sing dipun angen-angen nalika dukhil saking griya tumuju teng gene Umar bin Abdul Aziz. Ngertine sing jenenge pejabat yang namanya khalifah niku rumahnya harus yang luar biasa yang kudune sing serba lek. Niki sing dinggeni Umar bin Abdul Aziz setiap harinya hanya satu ruangan yang di depan ruangan tersebut tiang-tiang fakir miskin tiang-tiang sing do kakean utang do katah lenggah teng mriku antri untuk melaporkan masalahnya tapi tiangnya pun kedarung mikir wis pokoknya aku kudu sowan aku engko harap dijanjekno sesuatu sing lebih daripada yang kemarin diberikan kepada saya Akhirnya gilirane Duhail matur kali Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duhail isih kelingan Umar bin Abdul Aziz. Aku nunggu-nunggu awakmu Duhail. Oh nggih, kula nggih nenggo, kula saged sowan jenengan. Wong jenengan niki pun dadi khalifah. Jawabanipun Umar bin Abdul Aziz, Duhail, aku mbiyen tau janji karo apa awakmu? Unggih jenengan nek pun mencapai posisi yang tertinggi dari cita-cita panjenengan, Anda akan memberikan sesuatu kebungahan kangge kula. Iya. Tapi ngene duhel, waktu aku jadi khalifah iki, ojo mbok kira aku wis ngasilno cita-citaku. Karena cita-citaku justru lebih tampak, lebih besar luwih gede katimbang aku jadi khalifah penguasa niki. Lah terus cita-cita jenengan apa? Rumah sekolah pun hasil durung. Posisi donyane wis cukup, posisi donyane aku ablak wis sing paling notok, tapi aku duwe cita-cita yang lebih besar daripada ini. Nopo niku Pak Umar bin Abdul Aziz. Aku pengen mlebu surga sebab aku dadi khalifah iki sehingga kamu jangan bermimpi aku akan mengasih uang yang banyak kepada kamu. Karena seluruh yang aku miliki aku prioritaskan untuk menggapai surga yang menjadi cita-citaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Urip niku kedah gadah cita-cita wonten sing dah-dah cita-cita nyuwun ngapunten sangat sederhana ada yang cita-citane niku inggil tapi ngendikanipun Mbah Idris Kacangan sing ngantos diserat teng nginggil kamaripun teng nginggil musolanipun ulul himmah minal iman orang punya cita-cita tinggi itu sebagian daripada iman kita ampun ngentos hanya bercita-cita wis pokoke urip bojo mana umal hamil umal hamil iso aweh mangan gawe omah kalau itu tok maaf sewu semut ya padha kalau cita-cita hanya itu tok maaf kirang patut kangge kita menusuh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad kita mestine kudu pol notok nek gadah cita-cita walaupun bagaimanapun tetap kados kedah dikaji yang namanya cita-cita niku ampun ngantos maaf kados Yai Makmun nalika wekdal kula ngaos riyin niku dingen, sering ngendikan kalih santri-santri bilih bahasanipun sing sering kula aturke teng ya salah kaprah ajang suru apa sendoke tampak kejegluk awang-awang kesandung roto. Jadi inti intinipun pun ya duwe cita-cita ning ojo kebablasan. Umpama duwe urut-urutan cita-cita ya niku ya mundhake ku ya sithik-sithik ojo terlalu kebablasan. Gaji sebulan sak yuto ning pengen duwe villa nok matawang mangu. Ha iya, ngampun tenem, mawon. Ya se Dua cita-cita sesasi dua sepuluh yuta sik mangke rada patut iso kredit nang tawang mang. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah cita-cita yang disampaikan, yang dikabarkan ingkang diweruhke datang kita sedaya dening pemilik Citra Jaya Motor. Duh niki yang perlu kita pelajari dan perlu kita tiru bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Al Imam Abi Bakar bin Muhammad Syata Ad-Dimyati ma dharra taati ma nalahu fi taatillahi wa ma dzalagi. Tiyang niku nek takwa senengane kumpul habaib. Halo halo. Allahumma shalli ala Muhammad. Senengane Pok kumpul dateng para kiai, masyaallah. Kados pemilik Citra Jaya Motor niki, masyaallah. Jajane wae karo Gus Karim kok niki. Halo halo. Kula dhewe yo ya ngene iki nyindir ben sekali-kali iki ya diampiri jak jajan ngono. jak jajan kok Gus Karim iku mesti enteke kedhik. Sebabe maaf sewu nek cara awat wadahe niku ombo kula niku nek kumpule habaib niru wong mulya habib lan ulama terus terusno kalau akhirnya kekancan kali para habaib suhbatur rijal kumpul kali pendekar-pendekar Gusti Allah lahirlah sifat ketakwaan yang disebutkan madarradat taati lahu tiang niku kok duwe rasa ketakwaan dan ketengah Allah lahir sifat-sifat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya titeni apapun yang dimiliki apapun sing no Allah apapun sing dititipno Allah madarrah boten bakal ndadosake uripe rusak dunya akhirate. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah pripun wong pikirane niku? Citra Jaya Motor umpamane untung niku disisih-sisihno ben iso ngundang jenengan mauludan bareng-bareng. Halo halo. Apa ngundang mauludan niku ora mikir mulute? Ah. Hehehe. Ngarep pulau wae komplit kok altelou wal katamu sumal gedamu. alhamdulillah alhamdulillah cocok datang dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau ditanya ani dunia, wahai Syekh Abdul Qadir dos pundi penilaian jenengan dengan dunia kata beliau ahrijha min qalbika ila jasadika fa innaha la tudirruka Kajeng Syekh Abdul Qadir mengatakan dunia itu ora kowe duwe sak kentirmu ora apa-apa kowe duwe mobil nganti soru mewekmu, kowe duwe motor nganti pabrike wekmu kowe duwe anak nganti wolong puluh Wong dunia kan termasuk anak to Kowe duwe apa wae ora apa-apa, sing penting ahli jahamin qalbi. Keluarkan itu semua dari hatimu. Taruh di dalam jasadmu yang dohir ini. Maka dunia sebanyak apapun tidak mungkin menghancurkan kehidupanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Cocok kalih dawuhipun Al Habib Syekh wonten malam Kamis sampeyan yo jodoh kulino kuwi lho. Iya, Dia ngi oleh-oleh malam kemis ya Allahumma sholli Muhammad. Sholli Muhammad. Beliau pernah mengatakan dunia niku lir kadio kados dini laut. Memang leres. Al Imam Ghazali mengatakan ad-dunya alatun ilallah liman alalatun musilatun ilallah liman ittakhadhaha alatan. Imam Al-Ghazali mengatakan dunia niku memang kados laut ngoten alat untuk menuju kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Subhanahu lah nek jenengan kalih kula mlampah teng nginggilipun numpak perahu, hati-hati nanti ngendikane Habib Syekh menawi jenengan nong tengah lautan dunia yang anda jadikan alat menuju pada tujuan anda jangan sampai masuk ke perahu panjenengan Sebab nek niki masuk blebek rohani. alias tenggelam. Maka Imam Al-Ghazali menyebut ketekat man khadha fi dunya la yaslamul battah. Wong sing jegur nang lautan, wong sing tenggelam ke dalamnya pasti hancur baik itu dunia maupun akhirat. Mangkane monggo sing sregep ngajine, eh kok ngajine, sing sregep ring pados dengan alat-alat panjenengan piyambak-piyambak ana sing dadi pengusaha, ana sing dadi pejuang, ana sing dadi pedagang, ana sing dadi napa mawon, monggo. Tapi letakkan itu semua menjadi alat menuju kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. moga-moga sing jawab utangnya lunas. Lah ketika kita dicontoh nih kali ingkang tabungan Citra Jaya Motor bahwa urip niku aja namung cukup maaf sewu patut dipandang menuso tinggi strata sosialnya jangan ojo cukup pangkat dunia ini ojo cukup tapi kita kedah harus mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Lah carane pripun? Lah niki sing badhe kula garap dalu niki muga-muga dados keterangan sing manfaatan barokah. Sinten mawon atau apa saja di muka bumi ini yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu Subhanahu contoh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad ayat niki maknane ngeten lane zaidah dadi aja dipah aja dimaknani ingsun Allah bersumpah dengan kota Mekah ini ingat semua yang dibuat sumpah oleh seseorang apalagi Allah pasti tinggi derajatnya dalam penilaian yang sumpah tadi umpama kula sumpah orang mungkin kula ngomong demi kucing kulan ketekku betul mungkin saya pasti minimum akan menyebutkan orang atau siapa saja yang mulia menurut saya. Saya akan mengatakan demi bapak dan ibuku. Yang paling notok demi Allah. Walaupun niku nek cara Imam Syafi'i mboten reno beli. Lah Allah menyebutkan demi kota Mekah ini aku bersumpah. Tapi tidak cukup sekian. Gusti Allah di dalam menyebutkan kota Mekah menjadi sumpah betul cukup. Beliau Allah mengatakan wa antahilun biha bihadzal balad. Dan engkau Muhammad yang menempati kota Mekah ini. Artosipun ini menjadi sebuah wau niku limutlakil jam'i. Inti ini pun ini harus disatukan bahwa Allah seolah-olah mengatakan aku bersumpah demi kota Mekah yang dimana Muhammad ada di tempat itu. Berarti secara nilai natijah di dalam beberapa tafsir mu'tamad kados Al-Baydawi menyebutkan nilai kota Mekah menjadi dibuat sumpah oleh Allah karena nilainya semakin tinggi karena pernah ditempati kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad jadi kota Mekah niku pun mulya tapi tambah mulya sebab nate dinggeni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya kota Madinah para sahabat memujinya salah satu sahabat Utbi sing pernah dereke dawuhipun seorang badui yang baru saja ziarah yang memuji Rasulullah dengan mengatakan ya khaira man dufina bil qa'i a'dumuhu fatabat bi tibihin al wal akamu bahwa itu menjadi apa akidah dari para sahabat dan mereka sama sepakat ya khaira man dufina bil qa'i a'dumuhu wahai Rasulullah sebaik-baik tiang ingkang tulangnya dipendem, dikuburkan di dalam kota Madinah ini. Tobat wal akam. Sebab tulang-tulang panjenengan yang ditimbun di bawah Madinah inilah kiwa tengen kota niki menjadi wangi semerbak karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi Begitu pula Masjidil Aqsa disebutkan di dalam Al-Qur'an dikhabarkan oleh Allah karena apa? Menceritakan bahwa Masjidil Aqsa itu sebagai tempat transitnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa jadi ke tempat Masjidil Aqsa siapa? Yang diceritakan bukan Masjidil Aqsa nih. Sing diceritakan adalah abdihi hambanya yang namanya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam istilah bahasa ora pati-pati Masjidil Aqsa disebut nongkoran Quran nek boten sebab nyebutke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi alaihi سبحان من أسرى من الحرام عبدا أحمدا للمسجد الأقصى فمن أولي السماء صائدا اللهم صل على محمد yang ketiga zaman pun masa kehidupan pun tidak akan mulia kalau tidak ada hubungan dengan kanjeng Nabi zaman terbaik pernah dilukiskan Rasulullah khairul kuruni qarni masa terbaik adalah di mana aku ini berada maka patut kalau Rasulullah pun mengatakan mamin yaumin illa wa ba'dahu syarrun, tidak ada hari terkecuali tambah dino tambah elee. Kenapa? Karena semakin jauh hubungannya karo Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pernah hidup di masa Rasulullah hidup, ya Allah ya Rasulullah. Ada satu gambaran ketika perang Mu'tah. Perang nopo, Pak? Perang nopo, Bu? Bukan terserah mbok elingi alhamdulillah ora ya ora Di waktu niku Kanjeng Nabi nyun ngapunten nggih gambarane mawon. Perang Mu'tah niki 3000 tentara muslim, 200.000 tentara Romawi. Bandingannya pinter nangan-nangan piambak kalau dewi rakulino jadi jadi kalkulator. Nalika Kanjeng Nabi bagi ngutus sahabat-sahabat yang hidup di masa beliau ada sahabat yang pertama kali dipanggil Zaid ibn Harisah aku tugaskan pertama kali menjadi panglima perang dalam perang ini siap kata Zaid ibn Harisah setelah itu kanjeng Nabi ngendikan mengkonek Zaid sedo gantinya adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib sahabat Ja'far mengatakan siap ya Rasulullah mengkonek Ja'far sedo Gantiyo Abdullah ibn Kuhafa ibn Ruwaha. Jawab Abdullah ibn Ruwaha, siap ya Rasulullah. Bayangke. Kanjeng Nabi ini ngendikan buat nate meleset. Empun ngendikan, gini iki mati, gendine iki. Gendine iki meniki mati, gendine iki. Dan yang terakhir Abdullah bin Ruwaha, ini iki kau wafat, genti, genti ya sapa wais yang anggap patut jadi panglima. Pulang dari tempat Rasulullah Abdullah ibn Ruwaha kepanggih tiang Yahudi sing mireng omongane napa ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, Abdullah, dalam menapa? Kowe mau di om, di ngendikane Rasulullah arep dikon perang." "Iya." "Kowe mau krungu nek kowe engko bakal mati." "Krungu." "Kowe percaya? Percaya." "Kowe percaya kowe gelem, gelem." Loh, mosok kowe percaya terus gelem berarti kowe siap mati, siap hidup di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup bersama rojen Munira, hidup bersama lampu yang munir. Siapa yang menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita seneng yang ngaku-ngaku, al ulama suruh dunia. Wah, ulama niku lampune donya, neng malah akeh sing metengi donya nanti. orang ngarah noring pangeran tapi ngarah noring Allahumma naudzubillah min dalil. Pada waktu niku kepanggil tiang Yahudi ngoten terus Abdullah ibn Ruwahah niku ndi lho. Dumugi daleme garwane pun mireng kedadian niku. Tapi tanggut kali garwane, Mas. Kowe kok lemes ana apa, Mas? Anu ah, ide aku harap dikon perang karo Rasulullah. Lah terus pripun? Aku mau dihentikan ini, aku mau mati bariku mau terserah sing mimpin sopo Aku mau ketemu wong Yahudi ngomong ini karo aku. kayak percaya? Eh, berarti karo mati. Garwane yang hidup di zaman terbaik Islam seorang sahabiah mengatakan berarti sampean ki lemes goro-goro ditunjuk Arab mati. Wah ngisin-ngisini sampean ini. Masya Allah mas, mas Hah, di wong lanang kok loyo bahasa bahasane Nek coro istilah lambene udolah ini. Alhamdulillah Muhammad Abdullah bin Rawahah, sing asale lemes jadi dedek ngadeg jejek mantap matur ngendika kali garwane he aja salah paham aku nrodok lemes ora sebab kon perang mati kalau perang mati tujuan hidupku kariman au syahida tapi aku iki mau nrodok gara-gara waktu aku krungu omongane wong Yahudi berarti kue mantep mantep berarti kue harap mati mati Berarti aku harap mati tenang, Lah nek arep mati tenang aku kelingan Allah dawuh wa imminkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fiha jithiya. Bahwa sesungguhnya semua di antara kalian itu tempatnya wariduha gone ki neraka. Karena ala rabbika hatman maqdiya ngono iku wis ditentono Allah. Wa nabiyah. Jadi intinya ting di digambaraken bahwasanya umumnya manusa iku bakal mlebu neraka. Summa nunajjil taqaw. Hanya orang takwa yang bakal diselamatake Allah. Aku arep perang, yakin arep mati. Aku mikir, aku engko mati netepi takwa itu opo dak. Aku engko arep mati iki termasuk wa in minkum illa wariduha apa nunajjil ladina taqaw. Jadi aku melemes ndrodok iku sebab to gambar arep mati tapi engko nek aku ditojoh pedang iku dalam keadaan husnul khatimah apa oda Inilah hidup terbaik yang pernah ada di dalam masa kehidupan. Ingatlah semua itu berawal karena kehidupan mereka terkait dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad terkait kepada sirajan munira terkait kepada rasul yang ulul himmah yang bisa nyetrum kiwa pun bisa bersemangat seperti itu Bapak pemilik Citra Jaya Motor ingin mengembalikan sirojan muniro agar tampak dalam kehidupan kita agar kita bersama-sama diajak di sini dipimpin oleh guru kita sekalian Al Habib Syekh bin Abdul Qadir untuk apa? Untuk kembali beritisol kepada Rasulullah agar nilai kehidupan kita tidak hanya tampak hebat di dunia ini agar benar-benar tampak indah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena saat ini barusan tadi kita bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani Rasulullah mengatakan man alayya balaghatni salatuhu fasallaitu alaihi barang siapa yang bersolawat kepadaku solawat itu dilaporkan kepadaku sampai kepadaku dan di waktu sampai itu Fasallaitu alaihi. Aku pun menyolawati panjenengan kata Rasulullah. Jadi di waktu niki wau kula jenengan nembe gabung rohaniae kali Kanjeng Nabi. Ruh kita mensolawati Rasulullah dan rohnya Rasulullah menyolawati kita. Betapa bangganya itu dan semoga yang menyebabkan ini terjadi Citra Jaya Motor semoga qaimun alasmihi citra jaya muga-muga benar benar jaya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kula namung sakit martunun lang lan muga termasuk makili sing sami hadir martunun kepada yang memiliki citra jaya motor karena panjenengan yang menyebabkan perjumpaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muga-muga lemah keles Gusti Allah ingkang bales pun niku mawon sedaya lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.